وهكذا تمر الأيام وغايتنا لقاء مولانا وإلهنا ذي الجلال والإكرام Dan beginilah hari-hari berlalu dan puncak dari kita sekalian adalah perjumpaan dengan Allah yang Maha Agung yang Maha Mulia. وحال لقاء الله يحكم فيها ما كان منا في ضمن الليالي والأيام. dan keadaan kita saat perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala ditentukan dari kelakuan kita sehari-hari dalam berlalunya waktu kita di siang dan malam hari di dunia ini. Min ahwali qulubina wa ma sadara an jawarihina min min athariha wa mimma istakanna fiha. Semuanya tergantung dari apa yang dilakukan oleh apa keadaan hati kita dan apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita di hari-hari kehidupan kita. ضمتنا في عالم الدنيا ساعات وجلسات متنوعات مع الحبيب منذر بن فؤاد المساوى عليه رحمة الله تبارك وتعالى كانت كل تلك الساعات من خير ما يدخر لحال لقاء المولى kita berkali-kali digabungkan, dikumpulkan di dalam saat-saat yang mulia bersama Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dalam majlis-majlis yang semacam ini. Dan saat-saat tersebut itu merupakan termasuk men- mendapatkan anugerah yang besar, ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Al-Habib Munzir wafat dan meninggal dunia di sana. فلئن قد مضى فقد كان يدعو إلى الباغي Walaupun beliau telah berlalu, telah pergi dan tel- dan telah wafat, namun beliau dahulu mengajak orang kepada Allah yang maha abadi dan tidak mati. وكان يدعو إلى الحي الذي لا يموت Dan beliau mengajak orang kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. ولقد قال الحق إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وها أنتم في آثاره Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang mati dan kami mencatat apa yang telah mereka setorkan untuk akhirat mereka dan peninggalan-peninggalan mereka kami catat dan inilah yang kita hadiri inilah salah satu peninggalan. Kam min gulubin fil alam ightarrat bima yaqulu dha wa dhak fa'aradat 'anillahi tabaraka wa ta'ala wa antum da'akum da'i tawfiq hatta hadartum fi al mahdhar. Berapa banyak hati-hati manusia yang terpanggil, tertipu oleh panggilan-panggilan dan ajakan-ajakan yang membuat mereka berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita terpanggil oleh ajakan Allah dan Rasulnya dan inilah hasilnya kita berkumpul di tempat ini. Alhamdulillahilladzi jama'ana. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita. Alhamdulillah yang telah memberikan anugerah dan karunia. Alhamdulillah yang senantiasa menatap dan menyaksikan kita. Alhamdulillah yang senantiasa menunjuk menunjukkan cahayanya kepada kita. Alhamdulillahilladzi wa'adana ala hadza ala lisani rasulih ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan sebagai ganjaran dari majelis kita ini surganya Allah yang berisi kenikmatan yang tak pernah terlihat mata, tak pernah terdengar oleh telinga dan tak pernah terbayangkan oleh hati manusia. وسيأتي يوم, يوم الجمع الأعظم وهو يوم الحسرة يراه الغافلون والكافرون بعيدا ويراه الله ورسوله والمؤمنون قريبا Dan kelak akan datang kepada kita semuanya hari penyesalan bagi orang-orang yang tidak beriman di mana mereka menganggap hari tersebut datangnya masih jauh tetapi bagi kaum mukminin hari tersebut sangat dekat datangnya. ولا تسألوا عن عدد الملايين من الناس الذين يتحسرون ويتمنى احدهم وكان بعضهم في ملك الدنيا وكان بعضهم في شهرة الدنيا وكان بعض بعضهم في التفجح في الدنيا يتمنى أن لو نالته لحظة من لحظات مثل هذا المجلس فينجو من الغصص والعذاب ويلحق بالأحباب وسيد الأحباب فلا يجد أمامه إلا ما اختاره من سوء الاكتساب wa andirhum yaumal Dan di hari penyesalan tersebut, jangan tanya berapa juta manusia yang menyesal di hari tersebut. Dari orang-orang yang dahulu, merasa jaya dengan kedudukan yang dia miliki, dengan popularitas yang dia miliki, dan dia menjauh dari majelis-majelis yang semacam ini. Namun di hari tersebut semuanya hanyalah tinggal penyesalan belaka, dan dia menyesal dan akan berharap andai dia bisa kembali untuk hadir di majelis yang semacam ini, dikarenakan anugerah Allah Taala yang tercurahkan di tempat yang semacam ini. ومع حمدنا للذي جمعنا فاغنموا صدق الوجهة إليه maka bersama syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita. Maka mari padukan semangat kita untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan hadirkan hati kita bersama Allah. Mendekatlah dengan keseluruhan kita kepada Allah. Dan Allah yang senantiasa mengetahui dan menatap apa-apa yang tersembunyi di balik sanubari kita dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersirat di dalam pikiran kita. Dan apa yang terbersik di dalam batin kita. Apa gerangan وما yang kita minta dari Allah Ta'ala sekarang. وَمَا تَرْتَجُونَهُ مِنْهُ الْآنِ Apa yang kita harapkan saat ini dari Allah. فَلَا نَرَى أَحَدًا مِنْكُمْ يَطَّلِعُ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَى صِدْقٍ فِي الْوَفَاءِ بِعَهْدِهِ فِي باقي عُمْرِهِ إلا وارتقى مراتب خواص السعداء من أمة نبي الهدى Sungguh tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melihat salah seorang dari kita dengan niat kesungguhan untuk menggunakan sisa umurnya dengan hal yang diridhai oleh Allah taala melainkan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di jenjang-jenjang hidayat. Wa nad'uhu an la yaj'al bainana qalban illa mutawajjihan وقد انحلت عنه عقدة الإصرار على معصية الله Dan kita memanggil dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak bangkitkan kita dari majlis ini. Melainkan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ta'ala lepaskan kita daripada ikatan-ikatan kemaksiatan. فالشيطان وجنده وانفسنا الاماره واصحاب الافكار المنحرفه والبرامج المفسده احب ان يعصوا ولا يعصى الله جل جلاله سنقه شيطان dan juga nafsu yang membangkang dari syariat dan juga musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang tidak beriman mereka lebih patut untuk kita langgar dan kita maksiati jangan sekali-kali kita maksiat kepada Allah taala dan kita langgar فالله يحقق قلوبنا بالطاعة في هذه الساعة Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hakikat ke dalam hati kita, hakikat ketaatan di saat yang mulia ini. ويديم علينا ذلك Dan Allah taala abadikan sikap tersebut dalam hati kita حتى يتوفانا عليه hingga kita diwafatkan dalam keadaan demikian. فينفعنا به يوم تقوم الساعة Dan inilah yang memberikan manfaat kepada kita di hari datangnya saat kiamat. إذا هنا إذا سيق أهل الجنة زمرا فلا تخلف أحدا من أهل هذا المجمع عن زمرة نكون فيها قوي الاتصال بصاحب النبوة Ya Allah Tuhan kami, apabila datang hari kiamat tersebut, jangan ada satupun dari kami yang menjauh, yang terputus daripada kelompok orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan jalan yang engkau ridhai ini. يا من يعرف عظمة هذا الطلب ارفس برجلك كل قاطع يقطعك عن هذا الأرب Wahai orang-orang yang mengetahui dan dan menghargai harapan yang mulia ini, segala sesuatu yang bisa menghalangi kita dari harapan mulia ini, mencegah kita dari kemuliaan ini, singkirkan dengan kaki kita. والذي من على أوائلنا فقال سبحانه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والعسوف الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة نسأله أن يمن علينا فضلا منه ونعمة بما من عليهم الله سبحانه وتعالى ta'ala yang telah memberikan Karunia yang teramat luas kepada kita yang membuat kita mencintai dan menyukai keimanan serta membenci kemaksiatan dan kekufuran. Semuanya ini adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menyempurnakan bagi kita anugerah dan karunia tersebut. وعند ذلك تتهاوى أمامكم أمامكم جميع خطط أعداء الله ورسوله فلا تصيب قلوبكم ولا دياركم بل تكونوا سببا لهزيمتها وفشلها في هذه الحياة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا dan di saat kita mencintai daripada keimanan dan ketaatan tersebut dan membenci yang sebaliknya, maka saat itulah segala rencana-rencana orang-orang yang tidak beriman yang ingin menghancurkan Islam akan musnah dan akan hancur dengan sendirinya. Fasduqu fi tawajjuh ila samii'il 'alim. Maka bersungguh-sungguhlah kita sekalian tatkala mendekat dan bermunajat kepada Allah Taala yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Al-Basir al-Khabir. Yang Maha melihat dan Maha mengetahui kita semua. Ha antum baina yadayhi. Inilah kita sekarang saat ini di hadapan Allah. fi sa'atin makhsusah di saat yang diistimewakan oleh Allah wa tajallin makhsus di dalam saat-saat yang penuh keistimewaan wa 'ardhin makhsus dan di tempat yang mulia wa nadharin khas dan juga pandangan yang khusus dari Allah yang mulia ala madza fi qalbik maka telitilah apa yang akan Allah Ta'ala lihat di dalam hati kita saat ini. Apa gerangan yang sedang dilihat oleh Allah Ta'ala di dalam batin kita? نسأل أن يختارنا وإياkum في جنده الموفين بعهده. Harapan kita agar Allah Taala memilih kita sekalian sebagai orang-orang yang menjadi tentaranya Allah Taala yang menunaikan janji setianya kepada Allah. علامة ذلك أن تشتاق القلوب لإحياء سنن نبيه صلى الله عليه وسلم في الديار وفي الأسر وفي حياتنا اليومية. Dan ciri itu semua kita raih, cirinya adalah dengan kerinduan hati kita untuk membina rumah tangga kita, keluarga kita, rumah kita, semuanya berjalan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa nughayyib akhlaq a'da'ihi wa man khalafahu wa baramijahum وما دعونا إليه من وسط قلوبنا ومن وسط ديارنا ومحيطنا الذي نعيش فيه dan dengan menyingkirkan ajakan-ajakan musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita menyimpang baik itu dari program televisi ataupun juga apapun juga ajakan mereka yang telah banyak meracuni di dalam rumah kita ataupun batin kita sekalian. وحينئذ نكون ممن أراد الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا من من يرتد منكم من يرت يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه dan saat itulah Itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar di antara kalian dari agamanya, maka ketahuilah niscaya Allah taala akan mendatangkan sekelompok kaum yang mulia yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah taala. Dan kelak Allah Ta'ala akan mendatangkan. Ya biqaumin yuhibbuhum wa Allah Ta'ala akan mendatangkan sekelompok kaum yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Fahamilah mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah. Dan mereka mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin sikap mereka merendah terhadap kaum mukminin. kafirin. Namun mereka merasa sangat mulia di atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka berjihad di jalannya Allah Ta'ala dan tidak peduli cemoohan orang yang ingin mencemoohkan mereka. Allahumma ja'alna minhum. Allah jadikanlah kita daripada kelompok tersebut. Allahumma ja'alna fihim. Ya Allah jadikanlah kita di dalam mereka. Allahumma haqqaqna bi awsafihim. Ya Allah berikan kita hakikat sifat-sifat mulia tersebut. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada yang dikehendakinya. فنسأل أن يتفضل علينا بذلك Dan kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk menganugerahkan kita sekalian nikmat tersebut. والله واسع عليم Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. وتوجهوا إلى الواسع العليم Maka marilah kita berdoa kepada Allah yang maha luas, yang maha mengetahui. وهو في لحظة يحول الشقي سعيد Dan Allah Ta'ala maha mampu dalam sesaat merubah yang sial menjadi beruntung. وفي لحظة يقرب البعيد Dalam sesaat yang jauh menjadi dekat. وفي لحظة ين- يبدل القلب المظلم إلى منور Dalam sesaat membuat hati yang gelap gulita menjadi cemerlang bercahaya. والقلب المكدر إلى مطهر Hati yang kotor menjadi suci. ولا تقتصروا على الوجهة لكم dan jangan sekedar kita berdoa untuk diri kita sendiri saja. فإن الواسع العليم يحب منكم أن تمتد أنظاركم إلى غيركم. Sesungguhnya Allah yang maha luas menyukai apabila kita luaskan pandangan kita kepada saudara-saudara kita lainnya. نتحدث الآن وإياكم والأقلام تكتب في على أيدي الملائكة أقواما يسلمون ببركة ما ينزل في الجلسة في آسيا وفي الغرب Saat kita berbicara bersama kalian di majelis ini, sedang malaikat-malaikat sedang menulis dengan pena-pena mereka tentang orang-orang yang akan masuk Islam berkat majelis ini. وستستمر الجلسات وربما حضر فيها بعد سنوات من كتب إسلامه, إسلامه هذه الليلة Dan kelak akan hadir di majelis yang semacam ini orang-orang yang baru saja masuk Islam yang Islamnya di malam ini berkat majelis ini. وستمر الأعمار بنا وبمن بعدنا وسترون العجائب yauma yajma'ul awwalina wal akhirin. Dan akan berlalu umur-umur kita semuanya dan kita akan melihat keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang. Tawajjahu ila samii'il alim. Berdoalah kepada Allah yang Maha mendengar dan mengetahui. Al-wasi'ir rahim. Yang Maha luas dan penyayang. Al-wahhabil karim. Yang Maha pemberi dan dermawan. Kita tidak punya siapa-siapa selain Allah. Wala manja minhu illa إليه. لا ada tempat berharap dan berlindung kecuali hanya kepada Allah. استغيثون ربكم فاستجاب لكم. Tatkala kita memohon pertolongan kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kita. Amman yujibul mutarra idza da'ah. Siapa gerangan yang menjawab orang-orang yang kesusahan tatkala mereka memanggil? Dan menyingkirkan segala keburukan. Dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifahnya di muka bumi. Renungi daripada hal ini dalam tiga hal. Yujibul muttarra idza da'a. Dalam ayat ini Allah taala menjawab orang yang kesulitan apabila dia memanggilnya. Fatahaqqaqu bil ittirari ilaih. Dan bersungguh-sungguhlah tatkala kita mengemis kepada Allah taala. Yujib du'aakum. Pasti Allah taala menjawab doa kalian. Al-'ardu tsani wa yakshifu su' Dan yang kedua adalah Allah Taala menyingkirkan segala kejahatan dan keburukan. Wa kullu ma yushqa minhum min fitnatin wa adzabin fal ardi min as Dan semua yang kita keluhkan daripada azab dan lain sebagainya itu termasuk bagian dari keburukan. Wa yakshifu Dan Allah yang yang menyingkirkan segala keburukan. Wa thalith wa yaj'alukum khulafa al-ard. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifahnya di muka bumi. Yastakhlifkum kama istakhlaf man Allah Ta'ala melantik kalian sebagaimana melantik orang-orang sebelum kalian. Biwa'jin sajig munjaz. Dengan janji yang ditunaikan oleh Allah Ta'ala dan pasti terjadi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati liyastakhlifanahum fil ardi Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Ta'ala menjanjikan kalian dan orang-orang sebelum kalian kelak Allah Ta'ala akan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifahnya di muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala akan makin mengokohkan agamanya yang diridhai untuk manusia ini. Dan Allah Ta'ala akan menggantikan setelah rasa takut yang mereka alami dan teror yang mereka lalui akan digantikan dengan rasa damai dan keamanan. Maka ingatlah kita kepada tiga hal yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini. Siapa gerangan yang menjawab panggilan orang-orang yang kesusahan melainkan hanya Allah taala dan menyingkirkan segala kejelekan dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifahnya di bumi. Ilahum Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Ailahumma Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah? min hadha. Ada selain Allah yang bisa memberikan tiga hal ini kepada au, kalian. Au yusilukum ila hadha. Atau bisa membuat kalian sampai La kepada salah Tidak ada Tuhan yang mampu memberikan ini melainkan hanya Allah. Allah. Maka kita berdoa kepada Allah. La ilaha illallah illallah. Dengan berkasirnya la ilaha illallah. ahli la ilaha illallah. Dengan berkat para ahli la ilaha illallah. Sa'ilina minhu an yuhaqqigana bihaqa'iq la ilaha illallah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar memberikan kepada kita hakikat kalimat la ilaha illallah. Nujaddid ahdana ma'ahu. Dan kita perbaharui janji kita kepada Allah Ta'ala. Fi majlisin ikhtalata fihi ahlul zahiri bi ahlil batin. Di majlis di mana para para hamba-hamba Allah yang zahir dan yang batin saling bercampur satu sama lain. Ahlul ardi bi ahli sama. Bercampurnya para penghuni bumi dengan penghuni langit di majlis ini. Jadid ahdana ma'al aliyil a'la. Maka kita perbaharui janji kita, sumpah kita kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Bi kalimatin law kanat sab'u samawat wal arduna sab'u fi kifah, wahya fi kiffah rajahat biha. janji yang kita ucapkan suatu kalimat yang apabila ditaruh di sebuah timbangan dan langit dan bumi di timbangan yang lain akan lebih berat kalimat ini. Hiya afdalul qaul. Dia merupakan ucapan yang paling mulia. Hiya kalimatut taqwa. Dan dia adalah merupakan kalimat taqwa. Hiya allati qala anha Rasulullah dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Afdal ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Hal yang paling afdal yang pernah aku ucapkan dan pernah diucapkan nabi-nabi sebelumku. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa qala jadidu imanakum. Dan beliau bersabda perbaharuilah iman kalian. Lalu wa kaifa nujaddidu imanana? Sahabat bertanya bagaimana cara memperbaharuinya. Qala min qawli la ilaha illallah. Beliau mengatakan perbanyak dari kalimat mengucap la ilaha illallah. Menujaddidu ahdana ma'a Allah. Maka perbaharui sumpah dan janji setia kita bersama Allah. Qailina laha biqulubina wa alsinatina. Kita ucapkan dengan jiwa kita dan dengan hati kita serta lisan kita. li Sayyidina wa لسيدنا wa ونبينا mengikuti ucapan penunjuk jalan kita wa ahli hadratihi min ahli ittiba'i. Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut beliau yang mulia. Wa al mukhatab min qibalillah. Dan beliaulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang Allah Ta'ala mengatakan, ketahuilah wahai Nabi Muhammad bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. نقولها مع الجمع العظيم رجاء أن يقبلنا الله ويرزقنا الوفاء بعهده. Kita bersama-sama mengucapkan dalam perkumpulan yang besar ini dengan harapan agar Allah Taala menerima kalimat ini dari kita sekalian hingga kita sanggup menunaikan konsekuensinya setelahnya. Faqulu jami'an Ucapkanlah bersama-sama. Biqulubin hadirah. Dengan hati yang hadir. Najimah. yang penuh penyesalan Da'ibah. yang bertaubat kepada Allah khashiah yang penuh kekhusyuan rajiah yang berharap kepada Allah mukhlishah yang ikhlas dan tulus la ilaha illallah محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه طريقة فيما ورد في الخبر وأثر عن السلف في تلقين الذكر Dan ini merupakan salah satu tarigah dan cara yang disebutkan juga di dalam beberapa riwayat dan juga dilakukan oleh para salaf daripada kayak cara zikir semacam ini. وطريقة أخرى dan cara yang lain dari zikir ini an nastami' ila la ilaha illallah thalatha marrat mutawaliya wa nahnu sakitun thumma naquluha thalathan mutawaliya cara yang lain dari suatu tariqah adalah dengan kita mendengarkan guru kita mengucapkan la ilaha illallah sebanyak tiga kali setelah beliau selesai baru bersama-sama kita mengucapkan la ilaha illallah sebanyak tiga kali fastami'u wa asghu bi qulubikum dengarlah dengan hati kita, buka hati kita untuk mendengar kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله وعلى عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم عليها نحيا عليها نحيا وعليها نموت وعليها, نموت وعليها نبعث وعليها إن شاء الله إن شاء الله من الآمنين من الآمنين الذين لا خوف عليهم الذين لا ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون يا رب العالمين واستحذروا من في دياركم Hadirkan keluarga kita yang ada di rumah kita ومن في dan جواركم yang berada di dalam lingkungan rumah kita dan وأصحابكم sahabat-sahabat kita wa ahlal wa ahlal ittisal bikum dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita wa ikhwanukum muslimin fil masyariq wal magharib dan hadirkan pula saudara-saudara kita kaum mukminin yang ada di barat maupun yang ada di timur al ahya'i wal amwat yang hidup maupun yang telah wafat wa fihim kam min makrub berapa banyak di antara mereka semua yang sedang ditimpa kesulitan wa kam min mazlum berapa banyak di antara mereka yang sedang terzalimi wa kam min mut'ab berapa banyak yang sedang kesusahan. Berapa banyak yang sedang dalam keadaan lupa. Berapa banyak yang dalam keadaan bodoh. Berapa banyak yang sedang diazab. Berapa banyak pula yang kedudukan tinggi. Berapa banyak yang punya kesungguhan kepada Allah. Berapa banyak yang dekat dari Allah. Maka panggillah Allah dengan mewakili mereka semua. Agar Allah Ta'ala menyelamatkan orang yang tersesat. Wa yarfa'ul adaba wal ahwal dan Allah taala mengangkat azab dan kesulitan wa yazidu ahla rif'ati rif'ah dan Allah taala menambah orang yang derajatnya tinggi makin tinggi di sisi Allah wa ahlal khairi khairat dan ya orang-orang yang baik bertambah baik di sisi Allah wa lakum hajatun minha ma ta'lamuna wa minha ma la ta'lamun dan setiap dari kalian memiliki hajat yang kalian ketahui ataupun yang tidak kalian ketahui fa hajatukum wa ma dzakarna fi syanil umma mas'ulatun min Allah Allah dan hajat-hajat kalian dan juga keadaan umat yang barusan kami sebutkan semuanya kita minta dan kita mengemis kepada Allah. Dan itu yang kita minta dan harapkan dari Allah. Maka marilah kita meminta kepada Allah. Ma'a ma'ana min al-malaikati wal arwah. Bersama yang hadir di antara kita dari malaikat-malaikat dan para arwah. Wa naqulu lil karim Dan kita memanggil Allah yang Maha Pemaaf pemalu dan maha dermawan. Anzur ilaina Agar Allah melihat kita dan terimalah kami ya Allah. Atad'una ila babik thumma tahrimna. Tidak mungkin kau memanggil kami semua untuk datang ke pintumu lantas engkau mengharamkan kami anugerahmu. Am tuhzirna ila Atau engkau hadirkan kami ke kehadapanmu lantas engkau putuskan harapan kami. Alasta Bukankah engkau ya Allah yang maha dermawan? Alasta Bukankah engkau ya Allah yang maha penyayang? Alasta bukankah engkau yang berfirman wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib apabila hambaku bertanya tentangku kepadamu katakan bahwasanya aku dekat ibu da'wat da'i idza da'an aku menjawab doa orang yang memanggilku apabila dia memanggil dan berdoa wa qala nabiyyuk Dan berkata nabimu, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah Taala Maha Pemalu dan Maha Dermawan. Yastahi idza al-'abdu ilayhi yadayhi an yuruddahuma sifra. Allah Taala malu apabila ada tangan yang diulurkan kepada Allah, Allah Taala kembalikan tangan tersebut dalam keadaan hampa. Famuddu aydikum ilayhi. Ulurkan, julurkan tangan kita kepada Allah. Bikulli ma dhakarna. Dengan membawa niat yang kita sebutkan.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 من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما يذكرون يا الله يا الله رجوناك وأملناك وسألناك وطلبناك ودعوناك وناديناك وهل كان ذلك منا إلا بك وإلا بكرمك فهو منك وإليك فنقول يا الله يا الله يا الله يا الله أرهم وجه النبي محمد يوم القيامة Perlihatkan kepada mereka wajah Nabi Muhammad di hari kiamat. أرهم وجه النبي محمد يوم القيامة Ya Allah, perlihatkan kepada mereka أرهم wajah وجه Nabi Muhammad. نبيك محمد يوم القيامة Perlihatkan wa- mereka wajah Nabi Muhammad. di hari كلنا kiamat. أجمعين Kami semua. كلنا أجمعين Kami semua. كلنا أجمعين Kami semua. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ضاعف الخيرات والبركات gandakan kebaikan dan keberkahan untuk keluarga dan orang Habib Munzir dan saudara beliau wali beliau dan anak-anak dan seluruh waj'al fi athari barakatan la nihayata laha jadikan peninggalannya ya berkah yang tiada akhirnya ومن علينا بحسن الخاتمة.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 تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة بنور وجهك لا تخزنا يوم القيامة بأسمائك لا تخزنا يوم القيامة بصفاتك العلا oh.